Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Setelah kita menyelesaikan permasalahan yang ke-24 daripada permasalahan jahiliyah, ritual atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah barakallahu fikum, sekarang kita masuki permasalahan yang ke-25, yaitu bahwasanya mereka berdalilkan nam sesuatu itu adalah batil, keadaan sesuatu itu adalah batil manakala yang mendahulinya adalah orang-orang yang lemah. Jadi mereka pengennya yang namanya kebenaran itu yang mendahului adalah orang-orang kuat, orang-orang kaya, orang-orang terpandang memiliki kedudukan. Namun manakala yang memegang kebenaran itu adalah orang-orang yang lemah, orang miskin, orang ahlu sunnah misalkan warga fikum untuk zaman sekarang. Nah, mereka anggap itu adalah perkara yang batil. Ewa, ya nah barakallahu fikum. Kita lihat sini qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala Al-mas'alatu al-khamisatu wal ishrun. Permasalahan yang ke-25. Al-istidlalu ala butlanihi. Al-istidlalu ala butlanihi bisabaqil du'afa. Nah, pendalilan mereka atau mereka berdalilkan atas batalnya atau kelirunya atau batalnya sesuatu itu atau batalnya sesuatu itu bisa pakai du'afa karena didaulai oleh orang-orang yang lemah. Kaqaulihi seperti ucapannya, "Lau khairah khairan ma ilaih. Kalau seandainya itu perkara yang baik, niscaya nah barakallahu fikum masabaquna ilaih. Niscaya perkara tersebut mereka telah mendahului kita. Ya, dalam artian mereka telah dahuluan melakukan amalan kebaikan tersebut. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kalau seandainya itu adalah perkara yang baik. Padahal istilah ini barakallahu fikum hadis anu ayat ini barakallahu fikum atau firman Allah Subhanahu wa taala Nah, ini benar, firmannya benar, ayatnya juga sahihah karena Al-Qur'an, tidak boleh salahkan, tidak boleh dika, nah, diragukan para fikum. Namun mereka keliru dalam pendalilan. Nah, mereka berdalilkan dengan ayat ini keliru. Nah, para fikum. Nah, laukana khairam masabaquna ilaih. Kalau seandainya itu perkara yang baik, saya nah barakallahu fikum masabaquna ilaih. Niscaya mereka tidak akan mendahului kita dalam mengamalkannya. Nah, barakallahu fikum. Niscaya mereka sudah mendahului kita dalam mengamalkannya. Tidak diam gitu istilahnya kalau itu perkara yang baik. Ya, ini pendalilan mereka. Qala syarih Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah taala wa waffaqahullah min adatil ahli jahiliyah termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah al-istidlalu ala butlan syaih bisabqi du'afa ilaih. Nah, pendalilan mereka terhadap batilnya sesuatu itu dengan apa? Dengan ucapan karena telah didahului oleh orang-orang yang lemah. Nah, ewa, itu mereka berdalilkan seperti itu karena selama ya dalam artian memegang kebenaran atau memegang sesuatu itu adalah orang-orang yang lemah, maka mereka anggap itu adalah batil. Karena qala Allah Ta'ala 'anil musyrikin ya kulun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrikin bahwasanya mereka mengatakan laukana khairan masabaquna ilaihi. Nah, kalau seandainya perkara tersebut merupakan kebaikan, masa bakuna ilai Niscaya mereka nah barakallahu fikum telah duluan mengamalkannya. Yaqulun maksudnya mereka mengatakan nahnu ahlu ma'rifah. Kita ini adalah orang-orang yang tahu. Wa ahlu khibrah adalah orang-orang yang memiliki nam khibrah yaitu kemampuan, memiliki nam barakallahu fiikum keistimewaan, keahlian gitu. Wa ahlu tafkir dan kita adalah orang-orang yang pandai dan berpikir. Na'riful umur, kita itu mengetahui perkara-perkara. Walamma ra'ayna dan tatkala kami memandang atau melihat anna hadzal ladzi ja'a bihi Muhammadun laysa haqqan. Nah ini perhatikan ini eh, manakala atau tatkala kami melihat atau nampak kalau fikum bahwasanya yang datang yang dibawa Nabi Muhammad ini bukan kebenaran, tarokna katanya. Kami meninggalkannya. Ini alasan mereka barakallahu fikum. Gaya mereka itu loh. Kami adalah orang yang tahu, kami ini orang yang pengalaman, kami ini orang yang pandai berpikir. Kami mengetahui perkara-perkara yang ada. Nah, kalau seandainya yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah benar, ya, kami akan mengikutinya. Eh, kalau seandainya yang kami lihat Nah, barakallahu fikum kalau seandainya yang dibawa Nabi Muhammad itu benar, kami akan mengikutinya. Tapi manakala yang dibawa Nabi Muhammad itu tidak benar, tarakna katanya. Kami meninggalkannya. Walau kana haqqan nasabaqna ilaih. Kalau seandainya itu adalah kebenaran saya kami telah mendahului. Nah, perayaan nestanya apa? Kami telah mendahulinya. Nah, eh, fatarkuna lahu dalilun ala annahu laysa Namun kami meninggalkan dia, eh, kami meninggalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu ada dalil bahwasanya Nabi Muhammad atau syariat tersebut tidaklah benar. Paham ya? Tarakna nam wa tarkuna lahu maka kita meninggalkan enam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalilun adalah sebuah dalil ala annahu laysa haqqan bahwasanya syariat yang dibawa tersebut tidak benar. Inilah pendalian mereka. Waliyadu billah. Hadza min abtalil batil kata beliau. Ini adalah kebatilan yang sangat batil. Nah, gaya mereka ya laukana khairan masabaquna ilaih. Kalau seandainya itu kebaikan, misalnya mereka tidak mendahului. Maksudnya kita ini yang akan mengamalkannya gitu loh. Nah, barakallahu fikum gayanya itu. Kita lihat sini, wa hadha min aqalil batil ini adalah kebatilan yang sangat batil. Li'anna al-haqqa laysa ittiba'uhu mawqufan 'ala tabaqatin minan nas. Dikarenakan kebenaran nah laisa ittiba'uhu bukan semata-mata mengikutinya mawqufan kemudian nah berdiri eh, atau istilahnya berhenti 'ala tabaqatin minan nas. Berada di atas apa? tingkatan daripada manusia. Balittibaul haqqi min naminnatun yamunullah, tapi yang namanya mengikuti kebenaran itu adalah sebuah karunia Nah, barakallahu bukan semata-mata nam tiba-tiba datang berdiri di atas nam dalam artian eh, satu kelompok dari malam manusia itu tidak. Nah, barakallahu fikum ya nam. Jadi bukan semata-mata langsung bisa mengikuti itu tidak. Tapi apa? Balik tibaul haqqi bahkan mengikuti kebenaran. Nah, barakallahu fikum minnatun yamunullahu biha. Adalah sebuah karunia yang Allah taala berikan karunia tersebut nah dengannya. Ala man yasha terhadap orang yang Allah taala kehendaki min ibadah dari kalangan hamba-hambanya wa yuwaffiquhu laha dan Allah SWT kemudian apa memberikan taufik orang tersebut untuk senantiasa berada di atas apa karunia tersebut. Nah, mengikuti kebenaran. Fa'ajbar rusul, maka pengikut para pengikut para rasul, aksaruhum minad du'afa, kebanyakan mereka adalah orang-orang lemah. Seperti kita saat ini barakallahu fikum, kebanyakan al-sunnah orang-orang lemah. Orang-orang lemah nggak punya pangkat, nggak punya kedudukan dalam artian nggak punya jabatan, kerjaannya cuma kerja di bangunan, eh? kerjaannya cuma kerja mungkin jualan apa, jualan roti, jualan ini dan itu. Mereka orang-orang yang nah barakallahu fikum yang mereka pandang aku ya orang-orang kuat adalah orang yang bertitel, punya gelar, LC, MA, doktor dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum kita ya ala Allah saja. Kita ala Allah, tawakkaltu ala Allah, tawakkalna ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala selama pekerjaan itu adalah halal, selama kita berada di atas kebenaran al-haq, la yadurruna, tidak membahayakan kita. Man dhalla orang sesat. Na'am barakallahu fikum, tidak membahayakan kita. Kita lihat di sini. Naam, kama qala Allah taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, naam. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Mereka mengatakan, apakah kami akan beriman kepadamu dalam keadaan yang mengikuti kamu adalah orang-orang rendahan. Waliyadzubillah. Nah, bayangkan itu. Ucapan yang sangat berbahaya ini. Wa qalu an qaumin Nuh dan juga firman Allah Ta'ala tentang kaum Nabi Nuh, "Wa ma naraka tattaba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'yi." Dan kami tidaklah melihat ya, orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang mereka itu adalah rendahan di hadapan kami. Orang-orang rendahan di hadapan kami, badiyar ra'yi, yang tumpul akalnya. Dalam artian, nanti tidak bisa berpikir gitu loh. Ay indahum tafkir. Itu maksudnya mereka tidak memiliki pemikiran. Wa yaz'umuna annahum hum ahlu tafkir. Dan mereka beranggapan bahwasanya mereka orang-orang kufar. Nah, barakallahu fikum. Yaitu kaum Nabi Nuh alaihissalam yang mereka kufur terhadap Nabi Nuh, mereka beranggapan bahwasanya mereka adalah orang yang pandai berpikir. Wa ahlul uqul adalah orang-orang yang memiliki akal. Falau kana ma Nuh alaihissalam hakon eh, kalau seandainya yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam adalah benar, ittaba'ahu ahlul ra'yi. Niscaya apa? Yang mengikutinya adalah orang-orang yang memiliki pemikiran wal mana dan orang-orang naminan nas dari kalangan manusia, sekelompok, segerombolan, nam himpunan dari kalangan manusia yang mengikuti kalau seandainya benar. Jadi ini sudah keliru ya, sudah mengukur kebenaran itu lihat dari banyaknya pengikut. Padahal apa? Padahal kebenaran bukan dilihat dari banyaknya pengikut atau bukan dilihat dari sedikitnya. Tapi apa? Nah, barakallahu fikum Al-jama'atu mawafaq al-haqqa wa in kunta wahdak. Jama'ah itu adalah yang mencakup kebenaran walaupun kamu sendirian. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana ungkapan siapa? Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabiyun jalil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih. Al-jama'atu mawafaq al-haqqa wa in kunta wahdak. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam kitab apa? Nam al-ihkam fi usulil ahkam, balil haqqu haqqun wa illam yaqul bihi ahadun wal batilu batilun walau walau istama'a alaihi ahlu walau istama'a alaihi jami'u ahli al-ard kata beliau. Bahkan yang namanya kebenaran itu benar walaupun tidak ada seorang pun yang mengungkapkannya, walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya dan yang batil itu batil walaupun seluruh penduduk muka bumi ini berkumpul di atas kebatilan tersebut. Karena dijamin Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, La tazlami ummati ala dalalah Tidaklah umatku berkumpul di atas kesesatan. Berarti ada di sana itu walaupun ada orang sesat, ada juga yang mengibarkan bendera kebenaran. Ada yang barakallahu fikum berdakwah di atas tauhid, berdakwah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena Rasulullah telah bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq." Masih senantiasa terus-menerus ada sekelompok dari umatku yang mereka tampak mereka unggul di atas kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, Hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan di sini. Naam. <clears throat> Kemudian berikutnya barakallahu fikum mereka na'am barakallahu fikum. Jadi mereka mengatakan kalau seandainya Nabi Nuh alaihissalam itu berada di atas kebenaran, nah barakallahu fikum niscaya apa? Niscaya yang mengikuti adalah orang-orang yang memiliki pemikiran, ya, orang-orang yang memiliki akal yang kuat. Naam. Dan juga sekelompok atau sekerombolan dari kalangan manusia. Nah, fatarku lahu dalilun ala annahu laysa haqqan. Maka, nam barakallahu fikum mereka meninggalkan Nabi Nuh, di umatnya meninggalkan Nabi Nuh, itu adalah dalil bahwasannya ala annahu laysa haqqan, bahwasanya dia tidak di atas kebenaran. Wa hadza batilun dan ini adalah kebatilan. Kenapa? Li'anal ghaliba annal ladzina yakfuruna bil haqqi hum ahlut taraf. Nah, ini ucapannya batal tadi itu. Dikarenakan kebanyakan mayoritasnya orang-orang yang mereka kufur Eh, menentang kebenaran adalah orang-orang yang hidupnya mewah. Orang-orang kaya, orang-orang punya uang banyak itu kalau suruh belajar malas kebanyakan mereka, tapi tidak semuanya ya. Kebanyakannya karena mereka telah tersibukkan dengan dunia sehingga apa? Sehingga seperti itu keadaannya barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Karena Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhir." Nah, wa ma arsalna na fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa ma arsalna dan tidaklah kami mengutus fi qaryah pada sebuah kampung min nadir seorang yang memberikan peringatan illa melainkan melainkan apa qala mutrafuha orang-orang kaya orang-orang hidup mewah di kampung tersebut mengatakan apa inna bima ursiltum bihi kafirun sesungguhnya kami kufur terhadap apa terhadap perkara yang telah diutus kalian dalam artian terhadap syariat yang telah diutus pada kalian kami kufur bayangkan ini. Orang-orang mutraf, na'am barakallahu fikum mutrafun, orang-orang yang mereka adalah orang kaya, yang mereka memiliki kedudukan, nah mereka mengatakan apa? Qala mutrafu wa inna bima ursiltum bi kafirun. Sesungguhnya kami kufur terhadap apa yang Naam yang ada pada kalian, ya, risalah yang ada pada kalian. Wa ghalibu man yattabi'ul haqqa ad-du'afa wal fuqara. Naam, sahih. Dan seringnya kebanyakan orang yang mengikuti kebenaran adalah orang-orang lemah, orang-orang fuqara, orang-orang fakir, orang miskin yang nggak punya uang. Nah, barakallahu fikum, ya punya uang tapi barakallahu fikum tidak sebanyak orang-orang yang mencari dunia. Tidak sebanyak orang yang mencari dunia barakallahu fikum. Nah, yang seperti itulah. Barakallahu fikum kebanyakannya, nah barakallahu fikum kebanyakan yang mengikuti kebenaran adalah orang-orang seperti itu. Nah, Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah Sebutkan sini Naam wa ghalibu man al haqqa adh-dhu'afa wal fuqara li'annahum laysa 'indahum takabburun. Dikarenakan nah, kebanyakannya yang mengikuti kebenaran adalah orang-orang lemah, orang-orang yang fakir. Nah, dikarenakan mereka tidak memiliki apa? takabbur, tidak memiliki apa? Tidak memiliki sifat apa? Sombong. Nah, barakallahu fikum tidak memiliki sifat sombong karena takabur itu berbahaya barakallahu fikum. Al-kibr itu berbahaya sekali. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan ultimatum mengkabarkan tentang apa yang dimakna yang dimaksud dengan kibr yang sombong itu apa maksudnya Apakah orang yang berpakaian bagus? Apakah orang yang berpenampilan indah? Apakah orang yang sandalnya bagus, sandalnya nah indah bersih atau pakaiannya bagus bersih, penampilannya bersih, indah dan bagus? Bukan itu kesombongan barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr." tidak akan masuk surga secara langsung orang yang di dalam hatinya masih ada seketil biji sawi daripada kesombongan. Kemudian ada salah satu sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ada seseorang yang dia tuh senang kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala itu indah dan menyukai keindahan. Nah, jadi yang namanya kiper sombong itu bukan yang karena penampilannya bagus. Nah, barakallahu fikum, bukan itu. Apa berikutnya Rasulullah menjelaskan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, ini termasuk sifat orang jahiliyah. Sifat orang-orang jahiliyah bagaimana? Meremehkan. Karena kemana kala yang memegang kebenaran adalah orang-orang lemah, orang-orang nggak punya uang, orang-orang yang pekerjaannya pun kerjaan bawahan misalkan disepelekan. Tapi ingat, Jangan khawatir, selama kita memiliki ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dengan beberapa derajat. Naam. kita lanjutkan. Fal istidlalu 'ala syai' bi annahu haqqun bi ittiba'il aghniya lahu aw dhabil jah Nah, maka berdalilkan eh, barakallahu fikum eh, nah, pendalilan bahwasanya sesuatu itu dianggap benar eh, dengan mengikut yang mengikuti manakala yang mengikuti adalah orang-orang kaya awdawil jah atau orang-orang yang memiliki kedudukan wal istidlal wa ala annahu batilun bittiba'id du'afa nah dan juga pendalilan bahwasanya sesuatu itu adalah batil manakala yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah hadza mi'yaru ahl jahiliyah ini ada timbangan orang-orang jahiliyah ingat-ingat kita tidak memiliki Naam barakallahu fikum. Naam pengikut yang banyak. Ahlus sunnah itu pengikutnya sedikit. Dan artinya ahlus sunnah itu sangat sedikit. Naam karena kita hidup di akhir zaman Tanhis. penyaringan barakallahu fikum. Eh? Semula Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali sebagaimana permulaan asing. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Bukhari hadis Abi Hurairah, "Bada'al Islamu ghariban, bada'al Islamu ghariban wa sa'ud wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Asing kita ini cuma di hadapan manusia saja. Jangan khawatir, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita adalah orang-orang yang terpilih idznillah jalla wa ala. Kuntum khaira ummah. Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat. Umat yang mana ini? Ya kayak apa bentuknya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Hah? Kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Siapa kalau bukan ahli sunnah wal jamaah yang senantiasa berupaya menegakkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar? Ahli sunnah. Nah, orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang yang mereka nah pandangannya, ambisinya adalah dunia, harta, nggak sempat mereka. Nah, mereka awalnya keras, tegas untuk masalah perkara-perkara maksiat tegas keras, tapi kalau sudah disumpel mulutnya, disumbat mulutnya dengan uang, diam. Itu hati-hati barakallahu fikum. Banyak seperti itu. Eh, baik riswah, melalui riswah, itu suapan atau dan yang semisalnya. enam. Barakallahu fikum. Berikutnya, la yajuzu an yutakhadha mizanan yuzan bihi ma'rifatul haqq minal batil. Kata beliau, maka tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan an yutakhad untuk dijadikan timbangan tadi, timbangan yang dipakai untuk menimbang apa? Mengenal atau mengetahui kebenaran dari kebatilan. Dengan cara tadi enggak boleh. Paham ya? Tidak diperbolehkan. Nah, kita berdalilkan bahwasannya kebenaran itu yang mengikuti adalah orang-orang kaya. Sedangkan kebatilan itu mengikuti adalah orang-orang yang lemah. Nah, walihada yaqulu ulama, oleh karena itu Nah, para ulama berkata al-haqqu la yu'rafu birrijal. Bahwasanya kebenaran itu tidak dikenal dengan apa? Tidak dikenal dengan para tokoh. Nah, tapi apa wa nama yu'rafu rijal bil haqq. Dan hanya saja para tokoh atau orang-orang nah barakallahu fikum itu dikenal dengan kebenaran. Dengan kebenaran itulah orang akan akan apa? Dikenal. Bukan apa bukan kebenaran dikenal dengan orang yang nah barakallahu fikum eh, semata-mata para tokoh atau para pembesar bukan. Tapi apa? Tapi kebenaran itu nah atau orang-orang atau para pembesar itu akan dikenal manakala berpegang teguh dengan kebenaran. Nah, eh, dengan kebenaran itulah akan dikenal barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ketahuilah kebenaran istilahnya apa? niscaya engkau akan mengetahui pemilik kebenaran tersebut barakallahu fikum. Nah, seperti itu karena berbeda yang namanya ahlul hak eh, dengan ahlul ilm dengan ahlul jahl, orang yang punya kebodohan dengan orang yang benar beda. Sebagaimana ucapan siapa itu? Al-Imam Abdullah bin Mu'taz kita akhiri. Nah, barakallahu fikum yang di, yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mu'taz dalam kitab Adabud Dunya wad Nah, beliau mengatakan al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. nah Eh, wal jahil la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Orang yang berilmu, dia mengetahui kadarnya orang yang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh dan orang yang bodoh tidak mengetahui kadarnya orang yang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berilmu, menimba ilmu, mengamalkan ilmu, mencari ilmu, sekaligus mengamalkannya dan mendakwakan serta bersabar di atasnya fikum karena itu adalah tuntutan kita semuanya. Dan selama kita masih diberikan umur yang Nah, barakallahu fikum di dunia ini, maka upayakan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita habiskan ilmu kita hanya untuk mencari dunia, tapi carilah akhirat, carilah ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah karena itulah nah barakallahu fikum, itulah sebagai jaminan masa depan kita yang cerah, masa depan kita yang kekal yang hakiki yaitu kehidupan akhirat, yaitu nah barakallahu fikum keinginan dan juga dambaan serta nah barakallahu fikum pujaan kita surga Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata